فبأي بأي لم يطمثهن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم بتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد Khotar Islam, a'azanillah Iyakum para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini hari eh, Selasa tanggal 10 Sya, eh, 10 Syaban 1429 Hijriah. Kembali kita hadir untuk membahas satu kajian kitab Tazkiyatun Nufus buah karya Syekh Dr. Ahmad Farid dan disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud Elsi Hafidhullah. Oleh karena itu dari studio kami ucapkan selamat menyimak dan Alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Tapi untuk selanjutnya eh, kami persilakan untuk untuk memulai pembahasan.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 Sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dimanapun kita berada, senantiasa kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semampunya. Sudah berlalu kajian kita pada kajian yang lalu, yaitu kita bahas tentang al-ikhlas dan al-mutaba'ah di mana kedua perkara ini merupakan dua perkara yang harus ada pada seorang ketika dia mau beramal ibadah mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian penulis melanjutkan setelah beliau membuka dengan al-ikhlas dan membawakan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta asar para sahabat dan salafus salih. Kemudian beliau melanjutkan dengan al-mutaba'ah, lalu beliau melanjutkan dengan fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa beliau memilih bab per bab menjelaskan tentang tazkiyatun nufus ini. Tidaklah sembarangan beliau memulai dengan al-ikhlas, kemudian al-mutaba'ah karena membersihkan jiwa. Haruslah ikhlas harus sesuai dengan sunnah Nabi dan harus dibimbing dengan ilmu di mana ilmu merupakan warisan para nabi yang mewarisinya adalah para ulama. Beliau mengatakan Al-Musannif berkata fadlul ilmi wal ulama keutamaan ilmu dan para ulama wal ilmu huwa ma qama alaihi dalilu wa yaksud bihi aw yuksadu bihi ilmul kitab was sunnah بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فكيه Al-Mu'allif berkata ilmu adalah sesuatu yang tegak di atasnya dalil dan dimaksudkan dengannya adalah ilmu Al-Quran, Al-Kitab, dan As-Sunnah yang difahami oleh salafil ummah radhiyallahu taala anhum. Al-ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para sahabat laisa bitamwih bukanlah perkara yang tercampurnya antara al-haq dan batil. Bukanlah ilmu yang memalingkan kamu dengan kebodohan, dengan memberikan isyarat kepadamu perbedaan antara Rasul dan perkataan seorang fakih. Ini merupakan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penulis mengatakan bahwa ilmu adalah yang dimaksud adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Di sini menunjukkan kedalaman ilmu sang penulis Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana keduanya ini merupakan sumber hukum bagi orang Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan dua perkara yang tidak akan sesat selamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak satu orang pun yang menyerukan dakwahnya. Kecuali dia bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun di sini tidak cukup. Mengapa demikian? Karena kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah radhiyallahu anhum sesuai dengan pemahaman salaful ummah yaitu as-sahabah Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Rawahul Bukhari. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian orang berikutnya dan berikutnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Rawahul Bukhari. Pendengar, Radio dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Ketahuilah, tidak satu orang pun yang mendakwahkan Islam ini kecuali dia mengatakan berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai Khawarij pun ketika mereka membantah Ali radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah, mereka pun juga menggunakan dalil Al-Quran sebagaimana mereka menggunakan Al-Qur'an inil hukmu illa lillah tidak ada, tidak ada hukum kecuali hukum Allah sehingga mereka keluar dari barisan Ali dan keluar dari barisan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma namun para jemaah pendengar radio Roja yang kami hormati mereka lupa bahwa mereka hanya menyandarkan kepada Al-Quran dengan pemahaman mereka. Tidak menyandarkan Al-Quran kepada pemahaman sahabat. Tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana difahami oleh sahabat Nabi. Dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat merupakan sebuah kewajiban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115 wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti sejelas selain jalannya orang beriman, maka akan kami biarkan dia tersesat dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dan jahanam merupakan tempat yang sangat jelek. Ibnu Abi Jamrah mengatakan yang dimaksud dengan sabil al-mu'minin wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin jalan orang beriman sini adalah para sahabat. Karena mereka lah yang menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi yang sampai kepada mereka dari jalan para sahabat. Oleh karena itu, tidak bisa difahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan pemahaman mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Maka ahadum minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wa ya'mala bihin." Tidaklah salah seorang di antara kami Ketika mempelajari 10 ayat, lebih daripada itu sampai memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian ingin mengambil petunjuk, ingin mengambil jalan untuk mengikuti jejaknya, maka ikuti jejak para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil humma quluba. Karena mereka sesungguhnya paling baik umat hatinya. Mereka adalah sebaik-baik hati umat. Dan mereka adalah orang yang paling lurus agamanya. Mereka adalah orang yang paling baik keadaannya. Dan mereka paling sedikit takalluf wa a'maqaha wa a'maqaha ilman dan paling dalam ilmunya wa aqallaha takallufan paling sedikit mereka itu bertakalluf yaitu berlebih-lebih dalam beribadah karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Tidak boleh bagi kita memahami Al-Quran sesuai dengan selera kita. Sebagaimana sebagian orang memahami bahwa ayat yang menyebutkan maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ahmadiyah mereka mengatakan bahwa tidaklah Muhammad itu salah seorang di antara ayah-ayah kalian. Akan tetapi dialah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Mereka mengatakan khatam di sini adalah cincin. Cincin adalah perhiasan. Kalau perhiasan bukan berarti menunjukkan akhir dari kenabian. Artinya bagi mereka mengatakan masih ada nabi lain yaitu yang mereka sebutkan sebagai gulam Mirza Ahmad. Ini pemahaman mereka. Namun mereka tidak bisa mengelak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-mahi alladhi yumha al-kufru wa ana al-hashir alladhi yuhsharu nas ala qadami wa ana al-aqib wal aqibu alladhi laisa ba'dahu nabi." Rawahul Bukhari. Aku adalah Ahmad, kata beliau. Aku adalah Muhammad. Aku adalah Al-Mahi. Di mana kekufuran ditutup dengan perantaran aku. Dan aku adalah Hashir. Di mana nanti manusia akan dikumpulkan di depanku. Dan aku ada Al-Aqib. Wal-Aqibu alladhi laisa ba'dahu nabi. Dan akib maknanya adalah tidak ada nabi setelah itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana kita bisa lepas memahami Al-Quran saja tanpa sunnah. Sebagaimana ingkar sunnah. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran tanpa as-sunnah. Dan tidak akan pernah laku jualan orang-orang yang mengatakan kita tidak memerlukan sunnah. Kalau mereka bisa menjawab satu pertanyaan bagi mereka yang hanya menggunakan Al-Quran tanpa menggunakan sunnah, tanpa menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kepada mereka, apakah dia sholat? Kalau jawabannya iya, di mana perintah sholat? Di Quran. Mana ayatnya? Menunjukkan akimus sholat, liduluk isyamsi. Kerjakan sholat karena tergelincirnya matahari. Baik, tanyakan kepadanya, bagaimana cara anda sholat? Berapa zuhur? Berapa rokaat? Asal berapa rokaat? Kalau dia mengatakan empat rokaat, dimulai dengan takbir, dengan bacaan-bacaan, buka dalam Al-Quran bagaimana dia dapatkan semuanya itu. Tidak mungkin dia mendapatkannya kecuali mendapatkan dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Dan semuanya itu dipraktekkan oleh para sahabat beliau yang mulia, radhiyallahu taala anhum. Karena mereka telah menimba ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mereka sampai hadis sampai hadis kepada kita. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu adalah qala Allah, qala Rasuluh, qala sahabatu laisa bitamwihi. Ilmu adalah Allah berfirman, ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu adalah perkataan para sahabat bukanlah percampur aduan antara yang hak dan yang batil. At-tamwi adalah campur adu antara hak dan yang batil. Ikhwan Fiddin, pendengar roja yang dimuliakan Allah. Perhatikan di sini. Semua orang menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita lihat bagaimana Mu'tazilah yang mengingkari tentang melihat Allah nanti di, hari, di, di akhirat berdalil dengan Al-Quran. Bagaimana Mu'tazilah ketika mereka mengatakan menolak sifat Allah Al-Kalam. Mereka menggunakan dalil Al-Quran. Tapi mereka mentahrif mereka mengubah. Seperti contoh, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau kita membaca Al-Quran, akan kita lihat fa'il subjek adalah lafzul, lafzu Allah, yaitu dengan rofa, dengan marfu. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi mereka mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Musa sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya. Sehingga di sini mena maunya menafikan sifat-sifat Allah. Akan tetapi tidak mungkin mereka bisa membantah ketika Allah berfirman wa kallamahu rabbuhu telah berfirman kepadanya kepada Musa Rabbuhu yaitu Tuhan Musa Robnya Azza wa Oleh karena itu pendengar dan roja yang saya hormati dimanapun anda berada perhatikan bahwa tidak mungkin kita memahami Al-Quran kecuali dengan sunnah dan tidak mungkin Al-Quran adalah sunnah kita fahami kecuali dengan memahami apa yang telah difahami oleh salaful ummah, oleh para sahabat sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Nabi. Al-Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah pokok-pokok sunnah, pokok-pokok agama, as-sunnah bermakna al-manhaj, as-sunnah bermakna ad-din. Beliau mengatakan, pokok-pokok sunnah bagi kami adalah berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak langkah mereka dan meninggalkan bidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ali bin Sariyah رضي الله تعالى عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة مودع موعدة وجلت منها القلوب وذرفت منها الأيون <clears throat> فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوسينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة Ikhwan Fiddin Pendengar roja dimanapun anda berada Ketahuilah Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat di mana nasihat tersebut membuat hati bergetar bagi orang yang mendengarnya. Air mata mengalir bagi orang yang mendengarnya. Itulah para sahabat Itulah sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki sifat ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, hatinya bergetar. Wajilat bin halqulub. hatinya bergetar ketika mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala idza Allah wajilat qulubuhum ketika disebut nama Allah hatinya bergetar kemudian para sahabat bertanya ya Rasulullah seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang mau meninggalkan kita maka segera sampaikan nasihat itu Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Karena orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Semua menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun mereka berselisih tidak hanya kepada masalah fikih di mana perselisihan fikih ini bisa diterima selama berdiri atas dalil namun perselisihan-perselisihan yang dimaksud dengan perselisihan di sini adalah dalam masalah akidah maka beliau memberikan jalan keluar fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin sunnah para khulafa ar-rasyidah. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Dan pegang-pegang teguh sunnah mereka itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara yang baru karena perkara yang baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. Ikhwan Fiddin, pendengar roja dimanapun Anda berada. Ini menunjukkan wajibnya kita berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Nabi Shallallahu juga Shallallahu Wasallam bersabda, "Sataftariku hadhihi umma ala salatin wa firqa kulluha fin nar illa wahidah wahiyal jamaah Qalu ma jamaah Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dalam banyak jalan disebut oleh para ulama hadis sahih bahwa akan pecah umat ini menjadi 73 golongan semua masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Mereka adalah yaitu ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu cara beragama yang aku berada di atasnya serta para sahabatku.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 Ibnu Katsir mengatakan laukana khairan lasabakuna ilaih ketika menjelaskan ayat Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 11 wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law khairan ma sabakuna ilaih berkatalah orang-orang kafir kepada orang beriman seandainya ia baik yang Al-Qur'an itu baik maka tidak mungkin mereka mendahului kami. Artinya apa? Mereka mendahului orang kafir untuk menjemput dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan orang kafir itu tidak baik. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya sesuai dengan usul, tidak mungkin para sahabat menjemputnya kecuali itu adalah kebaikan. Ikhwan fiddin pendengar rojak dimanapun anda berada. Ibnu Kasir mengatakan di sini bahwa semua yang tidak dikerjakan oleh ahlu sunnah oleh para sahabat itu adalah bid'ah. Beliau mengomentari ayat ini, wa amma ahlu sunnati wal jamaah fayakuluna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yasbut anis sahabah wa bid'atun li'annahu law kana khairan lasabakuna ilaih li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha Adapun ahlu sunnah wal jamaah mereka berkata, pada setiap perbuatan maupun perkataan yang tidak sabit, yang tidak bersumber berasal dari para sahabat, maka itu adalah bid'ah. Karena seandainya sesuatu itu baik, pastilah mereka mendahului kita. Karena sesungguhnya mereka tidak meninggalkan satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada, kecuali mereka berlomba-lomba untuk menjemputnya. Oleh karena itu, Ketika orang kafir mengatakan waqala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang beriman, seandainya itu baik, tidak mungkin mereka itu mendahului kami. Artinya, yang dijemput oleh para sahabat itu sudah pasti baik karena dianggap tidak baik oleh orang kafir. Ikhwan Fiddin, pendengar roja dimanapun anda berada. Ketahuilah, ayat ini meskipun berbicara tentang orang kafir, al ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ibra pelajaran bisa diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Barang siapa yang tidak melakukan apa yang menjadi pemahaman sahabat atau menyelisihi pemahaman mereka maka tentu saja ini terjerumus ke dalam bid'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Kemudian muallif melanjutkan, qala al-muallif fadailuhu fil Qur'an katsirah minha qauluhu azza wa jal yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين utul ilma darajat. Penulis melanjutkan, bahwa keutamaan-keutamaan ilmu di dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu beliau membawakan hadis Nabi ketika bertemu dengan Ibnu Abdul Haris dan beliau adalah sebagai penguasa Mekah. Lalu beliau bertanya kepadanya, siapa yang menguasai daerah Al-Wadi yaitu lembah-lembah. Lalu dikatakan <clears throat> oleh mereka adalah budak kami. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin rawahu Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa kaum innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wajadu bihi akharin bahwa Allah mengangkat satu kaum derajatnya dengan kitab ini dan juga merendahkan yang lain dengan kitab ini. Apa maksudnya ikhwan fiddin? Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat dan juga Allah akan merendahkan dengan Al-Qur'an bagi mereka yang memiliki ilmu akan tetapi tidak bermanfaat ilmunya. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Matsalul ladzi <coughs> bi'sa matsalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara." Sungguh jelek permisalan orang-orang yang membawa Taurat tapi dia tidak mengamalkan isinya seperti himar yang membawa Taurat. Demikian juga orang yang membawa Al-Qur'an. Orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, tapi tidak bermanfaat baginya, maka tidak ubahnya. Seperti Allah sebutkan, yaitu himar yang hanya memikulnya, akan tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya, karena himar tidak mungkin bisa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun" pada surah Az-Zumar ayat 9. Ini merupakan al-istifham al-ingkari. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tidak perlu jawaban. Sudah pasti tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Nabi saw bersabda, "Fadlul alim al abid, kafadli sa'ir kafadl ala sa'iril kawakib." Bahwa keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah yang tidak berilmu seperti perbandingan cahaya bulan purnama dengan cahaya bintang. Oleh karena itu, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa ilmu ini memiliki kedudukan yang penting. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum kita melakukan, sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Tidak boleh kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berpendapat, berdiri, bersikap tanpa ada ilmu di dalamnya, tanpa mengetahui ilmunya. Sesungguhnya hati, pendengaran dan penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang tidak memahami tentang solat, maka ketahuilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Bagaimana kita bisa melihat Nabi solat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita tahu? Maka kita harus mempelajarinya. Sejak sekarang, marilah kita luangkan waktu kita Semampang kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. La tadri nafsun madha taksibu gada. wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Apa yang terjadi besok? Hanya Allah yang tahu dan tidak satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati dan mati yang kita lari padanya pasti akan akan menjemput kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjemput kalian. Oleh karena itu, ikhwan, saudaraku, pendengar roja dimanapun Anda berada, berhentilah kita. Sejenak, berfikirlah, muhasabah, evaluasi, introspeksi, bahwa kita semua akan menghadap Allah. Akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ilmu kita? Bagaimana kita dalam beramal? Bagaimana kita dalam berakidah? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Maka tidak ada jalan lain. Luangkan waktu Anda. Luangkan untuk mempelajari ilmu. Datangi majelis-majelis ilmu karena di situ banyak mengandung barokah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibnu Rajab mengatakan, dia akan dimudahkan dalam mencari ilmu. Di samping itu dia akan dimudahkan untuk menuju surga karena dengan ilmu kita akan membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan ilmu kita mengetahui mana perkara-perkara yang memasukkan ke dalam surga dan mana perkara yang bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Para malaikat akan menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu. Innal malaikata la tadau ajritaha li talibil ilmi ridan lima yasna. Bahwa para malaikat akan menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia kerjakan. Ikhwan Fiddin, pendengar roja dimanapun Anda berada. Perhatikanlah, waktu kita sempit. Perhatikanlah, perjalanan kita seperti orang yang menyeberang jalan. Perjalanan kita seperti orang yang berteduh karena kehujanan. Selama apakah kita berteduh? Tidak tidak lama sebentar kemudian kita berlalu lagi. Itulah kehidupan. Sampai kapan kita akan bergelut dengan dunia ini sehingga kita meninggalkan Rabbul Alamin? Kita meninggalkan kehidupan yang kekal. Kita meninggalkan kehidupan yang baik. Wal akhiratu khairu wa abuqo. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sementara dunia ini akan kita tinggalkan. Harta yang kita kumpulkan, anak yang kita sayangi semua akan kita tinggalkan. Tidak ada manfaat kecuali orang-orang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bertauhid, hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang bertauhid. Di mana kita bisa memahami tauhid? Bagaimana kita bisa memahami bahwa hati kita ini sedang sakit? Bagaimana kita bisa memahami bahwa hati kita sedang sehat atau bahkan hati kita sudah mati? Tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu ada Al-Quran. Apa itu ilmu? Ilmu ada Al-Hadis. Apa itu ilmu Al-Quran, Al-Hadis yang difahami oleh para sahabat? Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluh, qala sahabatu laisa bitamwih. Ilmu adalah firman Allah. Ilmu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah perkataan para sahabat. Oleh karena itu, bersegeralah sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sebelum kematian menjemput kita dan kita akan ditanya semuanya itu. Mari kita selesaikan. Meskipun umur kita kita buat untuk ilmu maka tidak akan cukup apalagi kita hanya sekedar mengambil bagian waktu untuk mempelajari ilmu. Kalau kesempat kita belajar, kalau tidak kita tinggalkan ilmu. Maka perhatikanlah kehidupan ini hanya sebentar. Semuanya akan dimintai bertanggung jawab. Kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan dengan ilmu. Sholat dengan ilmu. Kita pergi haji dengan ilmu. Khudhu anni manasikakum. Nabi SAW bersabda, ambillah dariku manasik haji kalian. Artinya dengan apa? Dengan ilmu. Kita berpuasa sebentar lagi dengan ilmu. Dan orang-orang sebagian terkecoh. Maunya membersihkan jiwanya dengan ilmu. Tapi tidak mengambil dari kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Seperti yang akan datang barangkali pada pertengahan Syaban nanti, perhatikan. Itu semua perbuatan-perbuatan disebutkan oleh Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Al-Ibda bahwa semuanya itu diambil dari hadis dhaif dan maudhu. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, pendengar roja dimanapun Anda berada, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bahwa ilmu itu sebelum kita melakukan sesuatu dan kita mengucapkan sesuatu. Dan melanjutkan penulis wa ammal akhbar fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama ini. Nabi saw alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an" Naddarallahu imra'an <clears throat> Sami amak Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang akan memberikan berseri-seri mukanya. Dia mendengarkan dari kami, sami aminna syai'an. Faballagu kama sami'a. Farubba muballadhin au amin sami'in. Allah akan membuat muka orang berseri-seri. Mereka mendengarkan dari kami, kemudian menyampaikan apa yang dia dengarkan. Maka berapa banyak orang yang mendengarkan dari kami atau yang disampaikan ilmu lebih faham daripada orang yang mendengarkan. Artinya di sini al-tafaqquh fid din, memahami agama ini adalah penting. Ketika ulama membicarakan tentang hadis siapa yang patah menjadi imam, apakah mereka yang lebih banyak hafalannya atau lebih faham agama ini? Maka di situ mereka berselisih ada yang mengatakan yang lebih faham agama ini, ada yang mengatakan yang lebih banyak hafalannya. Namun di sini kita ketahui memahami agama ini adalah penting. Sebagaimana yang kita sebutkan, saya sebutkan tadi contoh orang Khawarij ketika menggunakan dalil yaitu inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah yang dipakai untuk memberontak dan keluar dari barisan Ali radhiyallahu taala anhu dan keluar dari barisan Muawiyah. Namun apa yang dibantah oleh Ibnu Abbas? Beliau adalah takwil Quran Beliau merupakan uh, eh, fakih di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau merupakan orang yang didoakan oleh Nabi yang bisa memberikan tafsir kepada Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, seandainya aku sampaikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apa kalian mau kembali? Mereka mengatakan iya. Lalu beliau menyebutkan ayat Allah, فَإِنْ khiftum شِقَاقَ hima. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila dikhawatirkan terjadi syukok, yaitu terjadi perselisihan antara suami istri, faba'athu hakaman min ahlihi, maka utuslah oleh kalian hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak perempuan. Kemudian beliau mengatakan, bukankah ini berhukum dengan manusia? Mereka tidak bisa menjawab. Lalu mereka kembali lain dengan orang sekarang. sudah sampai kepada mereka dalil. Sudah sampai kepada mereka dalil yang difahami oleh para sahabat. Namun tidak sedikit mereka yang menolak dan membantahnya.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 Orang yang beriman tidak akan mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah engkau mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman adalah maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khira min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang beriman, laki maupun perempuan, kalau Allah sudah menentukan perkaranya, memutuskan perkaranya dan Rasulnya, dia memilih yang lain. Maka di sini, mari kita fahami agama ini sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan dimudahkan baginya memahami agama ini. Tapi harus dengan usaha. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina Dian nahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami berikan petunjuk. Bagaimana kita bisa memahami ilmu dengan baik? Allah dengan takwa. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, "Syakautu ila waqi'in suwa wa arsyadani ila tarkil ma'asi." fa akhbarani bi anna ilma wa nurullah la Beliau mengatakan, aku mengeluh kepada Waki, kepada guru beliau tentang jeleknya hafalanku. Kemudian, kemudian Waki memberitahukan kepadaku, memberi petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Karena maksiat merupakan penghalang dari ilmu. Karena maksiat merupakan penghalang dari at-tafakku Tidak mungkin orang bisa paham agama bersama dengan maksiat. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah kita sekalian agar Allah memberikan kita ilmu dan beramalah dengan ilmu karena orang yang mengamalkan ilmunya akan diberikan pelajaran yang belum dia ketahui, berilmu yang belum dia ketahui. Ketahuilah kata Imam Syafi'i bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Semampang masih hidup, kita diberi waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan untuk mengenyam kehidupan ini. Jangan lalaikan diri kita. Luangkan waktu. Aturlah waktu. Mempelajari perkara-perkara yang belum kita ketahui. Karena dengan ilmu, Allah menunjukkan jalan kepada kita menuju surga. Dengan ilmu, kita terhindar dari neraka. Wa al-muallif wa sulukut وسلوك liltimasil ilmi yadkhulu fihi sulukut tariq al hakiki. وهو المشي بالأقدام إلى مجلس العلماء ويدخل فيه سلوك سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظ مثل حفظه ومدرسته jalan untuk menuntut ilmu maksudnya di sini meniti jalan untuk menuntut ilmu maksudnya di sini makna yang hakiki, yaitu kita berjalan dengan kaki kita menuju majelis-majelis ilmu. Mendatangi majelis-majelis ilmu, tidak cukup kita mendengarkan dari radio ini saja. Akan tetapi kita mendatangi majelis ilmu, di mana di situ dipelajari Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah. Karena dengan berjalan, barokah ilmu akan kita dapatkan Man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan, di sini maknanya hakiki, yaitu berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian di situ para malaikat akan menaungi orang-orang yang berjalan menuntut ilmu. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Bahwa para malaikat menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bain wa yatadarasunahu bainahum illa nazala 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah di masjid. Oleh karena itu, kami sarankan kepada pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, jangan mencukupkan diri hanya dengar mendengarkan dari radio ini. Tapi datang majelis ilmu yang di situ dipelajari Alkitab, As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Banyak insya Allah diinformasikan dari radio ini di mana ada kajian-kajian tentang akidah, tentang ibadah. Datangilah majelis-majelis ilmu itu. Karena apa? Karena barokahnya sangat besar. Kita duduk di masjid. Tidaklah berkumpul kata Nabi. Satu kaum di rumah-rumah Allah. Kemudian dibacakan ayat-ayat Allah. Dipelajarinya di situ. Kecuali akan turun ketenangan diliputi oleh rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat dan disebut nama-namanya nama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau mendatangi majelis ilmu. Bukan berarti mendengarkan ini tidak ada manfaatnya. Tentu saja akan besar manfaatnya. Namun jangan mencukupkan diri hanya dengan mendengarkan dari radio saja, mendengarkan dari kaset saja, mendengarkan dari alat-alat saja, namun kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Dengan demikian, insya Allah kita kelihatan mujahadah kita, akan nampak kesungguhan kita. Dan kalau sudah ada kesungguhan, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Di sini jawaban Allah adalah apa? lam lamut taukid dan taukid menunjukkan bahwa pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Oleh karena itu, pendengar roja dimanapun Anda berada, mari kita bekerja sama, ta'awun satu dengan yang lain. Suami dengan istri, dengan anak, dengan tetangga. Ajak mereka rame-rame untuk mendatangi majelis ilmu. Banyak informasi sudah kami sampaikan melalui radio ini. Di mana majelis ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan hadis yang difahami oleh para sahabat, difahami oleh salafus soleh, dari akidah, dari ibadah, dari akhlak, semuanya kita bahas tafsir, sunnah dan semuanya. Alhamdulillah sudah banyak di beberapa tempat di Jakarta, di Bekasi ini dan semua tempat banyak alhamdulillah bersebaran di sana bisa kita mendatanginya. Karena keutamaan kita di sini adalah Allah akan memudahkan wahwa al-masyu bil aqdam ila majalisil ulama yaitu jalan dengan kaki atau dengan mobil dan lain sebagainya untuk menuju ke majelis-majelis ilmu. Termasuk di sini adalah masuk di dalamnya makna secara maknawi yaitu bahwa orang yang Eh, menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghasilkan ilmu, misalkan menghafal ilmu itu dan mengkaji ilmu itu dengan baik. Kemudian di sini penulis melanjutkan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah qad yuradu bidzalika anna Allah yusahhilu lahu al-ilma alladhi talabahu wa salaka tariqahu ويسره عليه فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة كما قال بعض السلف هل من طالب هل من طالب علم فيعان عليه وقد يراد به طريق الجنة يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, bisa jadi maksudnya di sini adalah Allah akan memudahkan baginya menuntut ilmu atau akan memudahkan baginya mendapatkan ilmu yang dia tuntut dan memudahkan jalan yang dia tempuh dan Allah akan memudahkan baginya dalam menuntut ilmu tersebut. Sesungguhnya ilmu merupakan jalan yang memberikan uh, petunjuk kepada kita untuk menuju surga. Sebagaimana sebagian salah mengatakan, tidak apakah dari ilmu ilmi yu'anu alaih ya, yaitu ditolong atasnya. Tidakkah penuntut ilmu kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bisa jadi maknanya adalah akan dimudahkan jalan menuju surga pada hari kiamat yaitu meniti sirat A dan sebelumnya dan sesudahnya. Yang kita ketahui bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mengakui sirat yang tajam lebih tajam dari pedang yang semuanya akan meniti jalan itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang merangkak, ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang seperti kilat, ada yang berlari, semuanya tergantung kepada amalnya. Orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Adapun orang beriman, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di sini maksudnya diantaranya, barang siapa yang menuntut ilmu adalah akan dimudahkan jalan menuju surga. Hal ini semuanya disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam. Wal ilmu aidan yadullu 'ala Allah Ta'ala min aqrabi tariq, faman salaka tariqahu wasala ila Allah Ta'ala wa ila al-jannah min aqrabi tariq. Wal ilmu aidan yuhtada bihi fi dhulumat li jahlin wasyubah والشكوك ولهذا سمى الله كتابه نورا وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفطوا بور علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري ومسلم Ilmu juga menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya jalan. Barang siapa yang meniti jalannya, maka dia akan sampai kepada Allah dan sampai kepada surga dengan jalan yang singkat, yang lebih dekat. Maksudnya di sini dengan ilmu maka kita akan sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Berapa banyak orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bukan dengan ilmu, tapi dengan persangkaannya. Bukankah sudah sampai kepada kita ketika ada orang datang kepada Imam Malik kemudian dia berkata, "Ya Imam Malik, aku mau ihram. Dari mana aku harus mikot? Harus harus ihram." Dari Dzul Hulaifah, yaitu mikot yang Nabi di situ mikot. Tidak aku ingin ihram dari kuburan Nabi, karena dia anggap lebih jauh. Dia ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dengan ilmu. Maka apa kata beliau? Jangan nanti akan tertimpa olehmu fitnah. Apa maksudnya fitnah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi tertimpa oleh fitnah atau tertimpa oleh azab yang sangat pedih. Artinya orang yang mau mencapai ridha Allah, mau berkatan dirinya kepada Allah harus dengan ilmu. Ilmu yang masyarakat Al-Quran, was sunnah yang difahami salaful ummah. Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau engkau beramal maka perhatikan amalmu yang sederhana yang sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan sunnah. Artinya dia melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan. Namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia menyangka telah melakukan kebaikan. Namun di hadapan Allah dia kosong karena apa? Karena tidak sesuai dengan ilmu. Qul hal bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal perbuatannya? Alladzina qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla mereka yang sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, tersesat dalam kehidupan dunia namun mereka menyangka telah melakukan perkara yang sebaik-baiknya. Dia telah melalui jalan yang sangat panjang untuk mencapai Allah menurut persangkaan dan perkiraannya. Namun tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Lebih sederhana itu lebih baik. Asalkan sesuai dengan sunnah. Sebagaimana yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Daripada mencapai jalan yang panjang melelahkan. Dan itu terjerumus ke dalam bid'ah. Dan makna bid'ah diantaranya adalah lelah. At-Ta'ab sebagaimana disebutkan oleh Salim Al-Hilali bin Aid Al-Hilali dalam Al-Bid'ah wa asaruha as-sayyi fil ummah. Di antara makna bid'ah adalah lelah, kelelahan seperti onta yang jatuh, kelelahan. Itu disebut dengan bid'ah. Oleh karena itu, di sini penulis mengatakan ilmu adalah menunjukkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya jalan Barang siapa yang meniti jalan ilmu, maka dia akan sampai kepada Allah dan sampai kepada sorga Dan ilmu juga akan berikan petunjuk dalam kegelapan karena kebodohan dan subhat serta keraguan-raguan. Oleh karena itu, Allah menyebutkan kitabnya dengan nur. Allah menyebutkan Qur'annya dengan nur dan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan sebenarnya dari dada-dada manusia akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama dan apabila sudah tidak tersisa seorang alim pun kemudian mereka menjadikan orang-orang bodoh orang-orang yang tidak berilmu untuk menjadi tempat minta fatwa atau minta nasihat. Kemudian mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Fa'idha lam yabqa alimun ittakhadan nas ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighari, fa'aftau bighari ilmin. Fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sebenarnya, mencabut dari dada-dada manusia akan tetapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Apabila sudah tidak tersisa seorang alim pun maka Allah uh, mereka menjadikan orang-orang bodoh untuk tempat bertanya dan mereka ditanya kemudian mereka menjawab memberikan fatwa tanpa ilmu lalu mereka sesat dan menyesatkan. Bukankah juga sudah sampai kepada kita di, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang luka parah di kepalanya. Lalu dia bertanya kepada seorang karena dia junub, apa yang harus dia lakukan? Lalu mengatakan kamu wajib mandi. Setelah dilakukan mandi lalu orang itu meninggal dunia dan Nabi beliau marah, mereka telah membunuhnya, telah membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seseorang menjawab sesuatu kecuali dengan ilmu. Cukuplah kalau dia tidak mengetahui dengan mengatakan la adri aku tidak tahu. Cukuplah dia mengatakan wallahu alam karena wallahu alam merupakan nisful ilm, separuh dari ilmu. Imam Malik ditanya dengan banyak pertanyaan yang beliau jawab beberapa pertanyaan. Beliau ditanya hari ini jawabannya adalah besok. Karena apa? Karena harus tersabut dengan ilmu. Kalau memang tidak mengetahui ilmunya, maka katakanlah aku tidak tahu sehingga tidak menyesatkan orang lain dan dia tidak sesat dan tidak menyesatkan orang lain sebagaimana Nabi bersabda fadallu wa adallu. Kemudian penulis melanjutkan wasuila Uba <clears throat> bin Samit an hadzal hadis faqala law syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi al khusyu' Ubadah bin Samit ditanya tentang hadis ini dan beliau menjawab kalau engkau mau aku beritahukan kepadamu, ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia adalah al-khusyu', yaitu al-khusyu'. Al-khusyu' adalah al-khasyah, sebagaimana Allah berfirman, "Lau anzal lau anzalna hadzal Qur'an ala جبل la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Seandainya aku turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka kamu akan melihat gunung itu khasyian mutasaddian yaitu tunduk karena apa? Karena takutnya kepada Allah. Di sini al-khusyu al-khasyah yaitu takut merupakan dasar yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu. Kalau sudah rasa takut hilang, maka rusaklah ilmu. Karena orang yang takut kepada Allah, hanya orang-orang yang berilmu. Kalau sudah orang berilmu tidak takut, maka rusaklah ilmu. Disebutkan ketika oleh Sufyan Ats-Tsauri ketika menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ulama itu ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang ma'rifatullah, Orang yang mengenal Allah meskipun dia tidak banyak mengetahui tentang ahkam, tentang hukum-hukum, dia masih terkategorikan orang yang takut kepada Allah. Oleh karena itu, pelajari tauhid dengan benar. Pelajari tauhid dengan benar, karena tauhid akan melahirkan rasa khosyah. Karena tauhid melahirkan rasa takut kepada Allah. Jangan seperti sebagian orang mengatakan, tauhid saja, tauhid lagi, tauhid lagi. Ketahuilah dengan tauhid maka dunia ini akan aman. Dengan tauhid, maka akan lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seorang yang mengerti tauhid dan mengerti tentang ahkam dan ini lebih utama dari yang pertama. Namun yang ketiga, orang yang banyak mengerti ahkam tapi tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak termasuk orang-orang yang takut kepada Allah wal billah. Karena tidak ada rasa khusyuk tidak ada rasa khasyah. Kemudian dia memahami tentang ahkam, diputar balikkan. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Yang syirik dianggap tauhid, yang tauhid dianggap syirik. Yang sunnah dikatakan bid'ah, dan yang bid'ah dikatakan sunnah. Wa inna ma qala Ubadah radhiyallahu anhu hadza li'anna al-ilma qisman. أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضى لخشيته ومهابته وإجلاله ومحبته ورجائه وتوكل عليه فهذا هو العلم النافع كما قال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه عبادة Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, Sesungguhnya ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah yang buahnya terdapat di dalam hati seseorang, yaitu ilmu tentang Allah. Ma'rifatullah. Yang harus pertama diketahui oleh orang adalah ma'rifatullah. Sebagaimana disebut Al-Muqayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, yang wajib diketahui oleh orang ada empat perkara. Dan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Suluh Salasa. Yang pertama ada al-ilmu. Yang kedua al-amal bihi. Yang ketiga ad dawah ilaih. Yang keempat sabar, as-sabru al adza. Menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian mendakwakan ilmu dan kita sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu dan sabar dalam mendakwakan ilmu dengan ujian-ujian yang banyak. Ilmu apa pertama kali adalah ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatun nabi, Ma'rifatuddin Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW dan memahami Islam ini dengan dalil. Maka yang dimaksud dengan ilmu pertama macamnya adalah yang terdapat buahnya dalam hati manusia, ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah, dan tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya, yang akan melahirkan rasa takut kita kepada Allah, yang akan melahirkan rasa pengagungan kita kepada Allah, melahirkan rasa cinta, mengharap serta bertawakal kepadanya. Maka inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beberapa kaum mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi mereka tidak sampai kepada kerongkongannya atau tenggorokannya. Akan tetapi apabila jatuh ke dalam hatinya kemudian membaca Quran kemudian dia sampai kepada hati lalu tertanam di dalamnya maka ilmu itu akan akan bermanfaat. Wa al-Hasan al-ilmu ilman ilmu lisan fadzaka hujjatu ala hujjatun ala ibni Adam kama fil hadis Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Berkata Al-Hasan bahwa ilmu ada dua macam. Yang pertama ilmu lisan, itulah hujjah atas anak Adam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Al-Quran adalah hujjah bagimu atau atasmu. Maksudnya di sini hujjah bagimu kalau kita menjalankan Quran, hujjatun lana. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita mempelajari ilmunya dan mengamalkannya. Ini akan menjadi hujjatun lana. Tapi kalau kita kemudian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran tapi kita tidak menjalankan isi dan kandungannya, maka nanti akan menjadi hujjatun alaina yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmun fil qalbi fadzakal ilmun nafi. Dan ilmu dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Fa awwalu ma yurfa'u minal ilmi al ilmun nafi wa huwa ilmul batin alladhi yukhalitul quluba wa yuslihuha. ويبقى العلم اللسان فيتهاون الناس به ولا يأملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته وتقوم الساعة على شرار الخلق Ilmu yang ada di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang akan pertama kali diangkat adalah ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu batin yang mencampuri hati serta memperbaiki hati. Kemudian setelah itu rusak, maka tinggallah ilmu lisan. Karena ilmu yang ada dalam hati sudah rusak, tinggallah ilmu lisan. Yaitu tentang Al-Qur'annya saja tertinggal, namun tidak dipraktekkan, tidak diamalkan. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sudah mempelajari Al-Qur'an lalu manusia meremehkannya, tidak menjalankan apa yang terdapat di dalamnya konsekuensi-konsekuensi Al-Quran. Tidak juga orang-orang yang membawa Al-Quran dan juga tidak selainnya. Sebagaimana Allah berfirman, Bi'sa masalul ladhina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Sungguh jelek perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat tapi dia tidak mengamalkan Taurat itu. Demikian juga orang-orang yang membawa Al-Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran hanya jadikan perlombaan semata. Al-Quran hanya dijadikan alat untuk mendapatkan harta. Al-Quran hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan tahta dan kekuasaan. Namun isi dan kandungannya tidak diamalkan. Justru pada saat yang sama, isi Al-Quran telah banyak diinjak-injak. Namun mereka menyadari atau tidak mereka telah melakukan hal tersebut. Lalu pergilah ilmu ini bersama dengan perginya orang-orang yang membawa Al-Quran dan akan terjadi hari kiamat kemudian di situ bersama dengan orang-orang yang jelek. Wa minal adillah ala fadril ilmi wa ahlihi kadzalik dan di antara dalil tentang keutamaan ilmu dan ahlinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu al hikmah huwa yaqdi biha wa ya'lamuha Nabi bersabda tidak boleh dengki kecuali dalam dua perkara orang yang diberi oleh Allah harta kemudian dia habiskan harta itu di jalan kebenaran. Yang kedua adalah seseorang yang diberi oleh Allah al-hikmah, kemudian dia lakukan hikmah itu dan juga wa yu'allimuha dan mengajarkannya. Dan dalam redaksi, redaksi yang lain dikatakan la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahul quran wa huwa yatluhu ana al-lail wa rajulun Allah atahu Allah malan wa yunfikuhu ana al-lail ana wa yufikuhu ana al-lail wan nahar. Tidak boleh iri dengki kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah Al-Quran. Kemudian dia membacanya siang dan malam. Kemudian yang kedua orang yang diberi oleh Allah Ta'ala harta. Dia infakkan siang dan malam. Itulah yang kita boleh iri. Adapun yang lain, janganlah kita iri. Karena iri merupakan penyakit hati. Seorang penyair mengatakan, Kul lima dhallali hasida, atadri alaman al adaba, asa'ta ala Allahi fi hukmihi, li'annaka lam tardo lima wahaba. Tahukah engkau, kenapa engkau iri kepadaku, dengki kepadaku? Apakah engkau tahu kepada siapa engkau dengki, berbuat jelek? Ketahuilah engkau telah berbuat jelek kepada Allah Subhanahu wa taala karena engkau tidak ridho terhadap pemberian Allah kepadaku. Fa'ahzaka rabbi bi anzadani wasadda alaika wujuhat tolaba. Dan Allah menghinakanmu dengan apa yang telah Allah berikan kepadaku. Dan Allah telah menutupi apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, mari kita jaga hati kita ini agar jangan sampai terkotori dengan penyakit-penyakit iri dengki yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini tentang Fadlul Ilmi wal Ulama. Semoga kita bisa menjalankannya yaitu menuntut ilmu bersama para duat, para ustadz, para ulama yang mereka bermanhaj, manhaj salafus soleh meniti jalan salaful ummah dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai di sini barangkali uh, pembahasan kita dan kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, Khotol Islam Azanillah Iyakum para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Kita akan membuka sesi tanya jawab Ada waktu beberapa menit ke depan Kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau di pesan singkat 088888763110 dan tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema atau kajian kita pada uh, sore hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari uh, line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan uh, dari mana? Ustaz dari iya, Depok. Ya, silakan. Uh, eh, Ustaz, uh, eh, mohon dijelaskan kisah hmm. dibalik kenapa umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. sampai iya. Sampai-sampai menentukan hari raya Idul Fitri aja mereka berbeda. Apa itu dibenarkan, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu." berpeganglah teguh kalian kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Kemudian dalam hadis disebutkan tadi bahwa umat akan terpecah belah. Ini menunjukkan ujian bagi kita agar kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh kepada talinya. Bagaimana caranya? Eh, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man Inilah jalanku ya, yang aku seru kepada Allah dan bersama orang-orang bersamaku dengan di atas ilmu. Nah di sini jalan Allah cuma satu, ya. Kemudian mereka berpecah belah. Ini merupakan ujian bagi bagi kita, ya. Dan kita diperintah oleh Allah agar kita bersatu di jalannya. Bagaimana caranya? Tidak mungkin didapatkan jalan itu kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ya. adapun seperti menentukan hari raya berbeda-beda ya seandainya mereka mau memahami dalil-dalil yang ada kemudian dikembalikan kepada ahlinya yaitu para ulama di mana mereka uh, memberikan nasihat kepada kita agar masing-masing mereka itu kembalikan kepada pemerintah setempat maka insyaallah akan terjadi persatuan. Yeah. Karena Al Hasan Al Basri beliau mengatakan di Nukil Ibnu Rajab dalam Jamul Ulumul Hikam yang pertama adalah eh, Jum'ah, kemudian jihad, kemudian hudud, kisos, dan id itu adalah di bawah pemerintah. Hmm. Kalau udah mau demikian insya Allah kita bisa bersama. Hmm. Iya. Allah alam. kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam. Silakan. Uh, gini, Tat, uh, kan Eh, disampaikan tadi ya uh, hmm. Ana punya teman uh, eh uh, Ana dengar suatu hadis yang bilang uh, tidak sempurna iman seorang sampai ia uh, mencintai apa-apa yang uh, ia cintai untuk dirinya sendiri yeah. gitu Uh, mm. tapi teman-teman Ana tuh setiap Ana iya. dengar kajian mm. Ana merasa sedih karena uh, banyak dari teman Ana yang belum uh, tahu gitu yang kebenarannya. Hmm. Terus uh, de hubungannya dengan hadis yang menyatakan uh, uh, sebagian kalian tuh di dunia saling mencintai, sedangkan uh, ketika di akhirat menjadi musuh. Ana udah sering memberikan uh, berbagai info kajian dan uh, beberapa saran yang sesuai dengan ilmu yang sudah Ana dapat gitu. Hmm. Apakah Ana termasuk uh, Ana takut uh, menjadi musuh bagi mereka di akhirat nanti bagaimana itu Ustaz? Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin maksudnya begini hadis ya, la yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi iya. khair. Hmm. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, ini merupakan uh, apa namanya? Eh, keutamaan dalam Islam ketika kita memperhatikan orang lain sebagaimana kita memperhatikan diri kita. Karena ketika kita memperhatikan orang lain, pada hakikatnya, karena kita ikhlas dalam menjalankannya, pada hakikatnya kita memperhatikan diri kita. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man nafasa mu'minin kurbatan min kurubid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan bantuan kepada saudara yang beriman di dunia ini, maka Allah akan mudahkan baginya nanti urusannya di hari kiamat. Bukankah ini menunjukkan bahwa yang kita lakukan untuk diri kita pada hakikatnya kalau kita itu ikhlas. Kemudian masalah tadi eh, kita sudah berupaya untuk mengajak orang dalam kebaikan kemudian tidak bisa diikuti itu bukan tanggung jawab kita ya kita hanya memberikan petunjuk yang namanya hidayatul irsyad adapun hidayatul taufik adalah ya. hak Allah Subhanahu wa taala nah. Hmm. Baik, masih di line telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Silakan, Pak. Dari Abu Amri Depok. Silakan. Ya, silakan, Pak. Gini, saya, mau nanya, kita kan diwajibkan menuntut ilmu. Iya, betul. Iya. Sedangkan di daerah sini, khususnya Depok lah ya, ya. sulit sekali mencari ilmu yang bermanfaat Salam. Mm -hmm. Semuanya bid'ah. Artinya ada yang ngaji sebelum ngaji ke tahlilan dulu yeah. kirim-kirim fatihah dulu bukan kayak itu bid'ah kita menurut yeah. salafus saleh yeah. nah lantas kita tidak mendatangi nah mendatanginya karena itu ada kebidahan yeah. apa kita <clears throat> seperti ini yang harus kita datangi atau kita gimana ya iya. menurut Ustaz makasih Ustaz iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, pertama ya kita maksudnya majelis ilmu adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi yang mempelajari tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah yang difahami oleh salafus soleh. Adapun kalau sudah nampak di situ terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dilakukan Salafus Soleh, maka kita jangan mendatanginya. Bahkan kalau ada majelis ilmu yang sekiranya di situ memang sudah jelas pelajaran bin banyak dan seterusnya, maka tidak boleh menghadirinya sebagaimana e, banyak perkataan ulama yang menyebutkan di situ. Pertama, e, Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun. Fandur eh, an inna hadzal ilma nurun. E, bahwa agama ini adalah bahwa ilmu adalah agama. Fanduru amman takhu amman takhudu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil. Kemudian juga Ibnu Umar mengatakan dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk. Fandur amman ta'khud. Khud anil ladina istaqamu wa la ta'khud anil malu. Agama agamamu agamamu hati-hati dengan agamamu karena itu darah dagingmu. Ya. Perhatikan dari siapa kamu mengambil, ngambillah ada orang istiqomah. Orang yang lurus akidahnya, lurus manhajnya. Jangan mengambil dari orang menyimpang. Juga Imam Ad-Dhahabi mengatakan, Innal quluba dha'ifah wa syubha Hati itu lemah, sementara subhat itu menyambar sehingga orang tidak terasa bahwa telah masuk ke dalamnya subhat-subhat, kerancuan-kerancuan dalam agama ini. Sehingga siapa bilang orang melarang musik untuk berdakwah, itu subhat, padahal sudah jelas. Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan nahwul hadirah al-ghina yaitu musik. Kemudian dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki hati dan seterusnya. Maka kalau sudah ada seperti itu ya kita cari yang lain insya Allah masih banyak untuk menjaga agama kita ini. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari Eh, seorang pendengar di Makassar yang menyimak melalui streaming masih ada kaitan dengan menuntut ilmu Ustaz. Ustaz bagaimanakah hukum wanita keluar rumah untuk menuntut ilmu Ustaz? Sedangkan suami tidak mengizinkan karena kondisi suami tidak uh, faham manhaj salaful sholah ya. Sedangkan bila anak uh, mendatangi tempat yang sama sekali tidak ada manfaatnya bahkan uh, dia juga mengajak ke tempat maksiat dia malah uh, sangat mendukung yang jadi pertanyaan apakah Ana harus mentaati suami dalam hal kondisi seperti itu atau tetap keluar menuntut ilmu walaupun tidak dapat izin dari suami demikian iya ya. ya pertama ya hadis yang mengatakan lau kuntu amiran ahadan li an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda an tasjuda li zauja li zaujihah. iya kalau aku diperintahkan agar orang itu bersujud kepada orang, ya aku perintah seorang istri sujud pada suaminya. Hmm. Nah, ini perintah ini jelas tidak mutlak, ya tentu saja eh, ini menunjukkan bahwa suami itu memang sangat besar eh, apa namanya kedudukannya, iya. haknya. Hmm. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Namun di sini ya tidak semua perintah dari suami harus ditaati. Kemudian lihat kalau memang perintah itu sesuai dengan hukum maka wajib ditaati. Maka kalau tidak ya Nabi bersabda la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka uh, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara menuntut ilmu merupakan kewajiban. Bahkan seharusnya suami yang memberikan pelajaran kepada kepada istri. Ya. Namun sebelum mencapai apa nama kita kita apa namanya menempuh jalan sehingga kita tidak mentaatinya, maka carilah jalan-jalan yang yang lebih aman terdahulu jangan sampai terjadi perselisihan diberikan kepada pemahaman bahwa kalau memang suami bisa memberikan kewajiban mengajarkan ilmu kepada istri di rumah maka itu yang lebih baik kita lakukan kalau memang tidak maka harus cari jalan yang lain ya dan banyaklah berdoa kepada Allah agar suami bisa lembut hatinya karena dengan doa insya Allah jangan putus asa dengan doa berapa banyak orang justru di luar Islam bisa masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taip, masih dari pesan singkat dari Ibu Cindy di Jakarta. Ustadz, jika kita menghadiri suatu majelis ilmu, bagaimanakah kita mengetahui bahwasanya Ustadz tersebut di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah? Hmm. Uh, pertama, ya kita lihat dulu kitab yang dipelajari, kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang memahami. Lalu yang kedua, kita kenali bagaimana ya orang tersebut apakah akidahnya sesuai dengan akidah ahli sunnati wal jamaah hmm. apakah dia memiliki pemahaman pemahaman salafus soleh yeah. maka dari sini kita ya, tentu saja kalau kita orang orang yang belum memahami belajar, bagaimana kita bisa memahami? Iya. Nah, tidak bisa tidak kecuali kita dengan bertanya dan hmm. bertanya kepada orang yang lebih paham, yang menurut kita lebih paham. Bagaimana apa kitab yang dipelajarinya? Kemudian eh, bagaimana eh, orang yang yang mempelajari itu? Insya Allah dengan bertanya banyak bertanya maka akan dapatlah jawabannya. Nah, hmm. taif. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, ini uh, Pak Ustadz mau nanya. Iya bu. Iya. Uh, saya kan punya anak anak eh, laki-laki uh, tiga, iya. terus uh, masih masih balita, misalnya belas tahun yang paling tua. Iya. Terus saya suka suka kasih semangat begini. Kamu kalau masuk uh, menuntut ilmu Allah pasti di apa di ini kan jalannya ke sorga gitu. Iya. Terus tapi alhamdulillah anak saya yang pertama itu masuk ke Mahat eh, hmm. Titi Tasik gitu. Nah, tapi dengan begitu saya merasa eh, ria nggak Ustad, Hmm. Kalau saya suka suka bilang-bilang eh, apa kasih tahu sama anak-anak begitu gitu loh. Hmm. hmm, hmm. Gitu. Jadi itu apa ada yang kamu menuntut ilmu Allah pasti semuanya itu insya, insya Allah uh, eh, dimudahkan yeah. sama Allah gitu. Yeah. Itu apa, aja, masuk, ya. apa masuk ria? Iya. Yeah. Eh, ah, ah iya. termasuk yeah. ria nggak? Saya suka kalau suka ngasih tahu ke anak-anak gitu. Hmm. Gitu, hmm, gitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketahuilah bahwa ketika kita membicarakan kebaikan kita atau kita melakukan sesuatu yang baik di depan orang ya kalau memang tujuannya untuk memberikan pelajaran maka insya Allah tidak termasuk kepada riak sebagaimana ya, yang disebut oleh Ibnu Rajab ketika beliau menyampaikan tentang hadis niat itu kemudian beliau membawakan hadis Nabi khudu anni manasikakum ambillah manasik haji kalian dari aku sambil beliau menunjukkan bagaimana cara hajinya jadi kalau tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada yang lain orang lain insya Allah tidak termasuk seperti itu atau tujuannya kita berbicara nikmat yang diberikan kita kepada orang lain sebagaimana Allah berfirman wa bi nikmati rabbika fahaddits. Mm -hmm. Ya dengan nikmat Rabbmu maka bicarakanlah, insyaallah tidak seperti itu. Maka mm -hmm. di mhm. sini ucapan yang sama, perbuatan yang sama tapi kembali kepada niat yang ada dalam hati kita. Dan itu mhm. saja iya. kita tetap berhati-hati agar jangan sampai amal kita ini sia-sia. Nah. Ada ya. Nah. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Dari Nurjana di Asri. Silakan. Iya, iya Bu Nur ya menjelaskan masalah perbedaan Ustaz. Yeah. Kalau masalah pikir, yeah. Iya. Eh, selama masih ada dalil, mm. itu kayak saya sering jumpai ya Ustaz. Yeah. Tapi kalau perbedaan akidah, perbedaan akidah yang bagaimana yang maksud, yang yeah. dimaksud Ustaz tadi gitu. Yeah. Yeah. Nah, mm. Jadi yeah. saya ingin jelas contohnya. Yeah. Gitu. Cukup Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mensikapi pemerintah Ya, ini persoalan akidah. Hmm. Ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah semuanya. Hmm. Ketika menyikapi pemerintah ketika di menurut uh, perkiranya dia ada yang salah ya. perkiranya dia ada yang salah kemudian dia datang keluar memberikan nasihat secara terang-terangan di depan orang ini tidak dibenarkan dan ini akidah umat Islam, akidah Sunnah wal Jamaah ditulis dalam kitab akidah ya dengan demo dengan ini ya kali ini kalau kita bicarakan <laughs> banyak kontroversi banyak orang yang nggak mau terima mm -hmm. tapi ingat cukup bagi kita hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yeah. man arada an yansih lidi lidhi sultanin fala yabdu ala niyatan walakin liyakhudha biyadihi فليخلو bihi fa idza qubila fadhak wa illa faqad adda alladhi ابن rawahu ibnu asim wa barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan janganlah terang-terangan hendaklah ambil tangannya dibawa ke tempat sepi kemudian sampaikan kalau diterima maka eh, alhamdulillah kalau tidak maka dia telah menjalankan kewajiban yang harus datang kepadanya ahlul ilmi para ulama Nah ini ditulis oleh uh, para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Dan kalau ada orang yang tidak sesuai dengan itu berarti dia hmm. akidah tidak sama. Yeah. Demikian. Hmm. Ya. Dan ini pasti banyak lagi yang lain masalah akidah, hmm. masalah uh, apa namanya dalam masalah melihat Allah hmm. nanti di akhirat, kemudian masalah sekarang ada orang mengatakan surga ini belum diciptakan dan seterusnya. Mak banyak dalam masalah akidah. masalah ini berarti hmm. ya harus belajar ya. akidah yeah. Hmm. ini. Nah, nah. Ya. Taip. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Slamet di Polda Metro Jaya. Hmm. Ustadz, mana yang lebih penting e, mempelajari tauhid terlebih dahulu ataukah dalam hal ini menghafal Al-Qur'an, Ustadz? Hmm. Demikian ya. pertanyaannya. Iya tauhid atau mau menghafal Al-Qur'an. Nah, ini kembali kepada kepada apa namanya kewajiban yang harus kita kita ikuti hmm. ya. Kalau menghafal Al-Qur'an sejak kecil karena anak-anak belum anak belum kena beban ya untuk apa namanya apakah dia bertauhid atau tidak ya meskipun kita juga sering mengajarkannya hmm. karena di masa kecil masa-masa emas untuk menghafal al Quran hmm maka kita bebankan dengan hafal al Quran tetap juga ditanamkan tauhid di mana secara mujmal secara global namun bagi kita yang sudah uh, mungkin usia sudah sudah apa sudah usia dewasa, dewasa ya. dan berat dalam menghafal hmm. ya kemudian kita menunggu menghafal Quran dan tidak belajar tauhid ini jelas salah karena hmm. apa karena kewajiban sebagaimana Allah Subhanahu wa taala eh, berfirman dalam ayat kursi ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya hmm. mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepada aku dengan sesuatu yang paling aku cintai yeah. dibandingkan dengan yang wajib. Yang hmm. paling wajib adalah tauhid. Hmm. Sebagaimana sebutlah saya Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah Ridho Solihin masalah taubat. Orang yang pertama taubat yang paling wajib adalah bertaubat dari syirik hmm. menuju kepada tauhid. Iya. Maka hmm. tauhid lebih dahulu. Hmm. Tauhid lebih dahulu, Pak. Adapun menghafal Al-Qur'an sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan hmm. kita, hmm. betul. Sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Kita angkat kembali e, mungkin kita angkat satu pertanyaan hmm. terakhir saja iya, di iya. line telepon. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Uh, dari Jakarta Islam. Uh, ini Silakan. saya mau nanya mungkin ke Vicky ya Pak ya. ya iya, ya, ya. bisa jawab ya. Hmm. Iya, kan? silakan. Hmm. Untuk pegangan ya Pak. Iya. Uh, ini Pak mengenai tentang uh, hadis yang apabila sholat itu membaca surat al-fatihah itu nggak dan saya mm-hmm. uh, dengan surat yang sering di secara dirojak apabila dikatakan Al-Quran maka suruh didengarkannya yang mana mm-hmm. kalau saya itu sholat apakah harus saya baca fatihah atau cukup yeah. mendengarkan lima? Iya, iya iya. Baik. Ya. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana? Uh, eh, ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Muqaddimah uh, ketika menjelaskan mentafsiran surah Al-Fatihah ya. Maka di sini uh, para ulama berbeda pendapat ya. Hmm. Pertama ada mengatakan kalau sholat itu siriyah siriyah seperti zuhur dan asar maka kita wajib baca suratul fatihah kalau sholat jahriyah seperti maghrib ketika imam itu ini membaca apa namanya membaca fatihah kita hmm. dengarkan. Hmm. Ada mengatakan Syria Jariah wajib membacanya. Yang kedua, ada mengatakan Syria dan Jariah tidak membacanya. Maka uh, dalil yang dipakai adalah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salah seorang yang tidak membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian Al-Fatihah. Kemudian dalam ayat dikatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibaca Al-Qur'an, maka kamu dengarkan semoga kamu dapat rahmat. Nah, dari ya dalil yang yang berseberangan ini maka di apa namanya? Ya, kemudian e, eh, di jamak ya. Maka kalau untuk sholat sendiri tidak sah orang nggak baca suratul fatihah sudah sudah pasti kalau sholat berjamaah kemudian pada dalam sholat sirriyah maka tidak sah kalau dia nggak baca Al-Fatihah. Tapi ketika jahriyah maka dengarkan. Nah ini uh, pendapat yang yang kami ambil. Ya. Meskipun di situ ada Syaikh bin Bas membawakan hadis ya bahwa ketika seorang sahabat uh, apa membaca di belakang beliau di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi tegur, siapa yang tadi mengganggu bacaanku? Aku baca apa? Baca Al-Fatihah maka beliau tidak menyalahkan itu. Maka di sini khilaf di antara para ulama wal khilaf wa bun wasi. Di sini luas sekali dalam masalah seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Taib, uh, ini pertanyaan terakhir Ustaz untuk kita, hmm. pertemuan kita pada sore hari ini. Tapi mungkin uh, satu uh, kata penutup dari yeah. Hmm. antum untuk menutup kajian kita tanpa hmm. Yeah. Ya. Uh, pertama kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini Eh, marilah kita belajar ilmu, mempelajari ilmu. E, apa itu ilmu? Yaitu firman Allah, Al-Quran, Al-Hadis yang difahami oleh salafus soleh dan perkataan para sahabat. Kemudian yang kedua adalah hati-hati kita tentu saja dalam menghadiri majelis ilmu. Ya ini sama-sama juga orang yang lain juga berkata demikian. Ya seperti perkataan Ibnu Sirin ini, inna hadzal ilma nurun fandur fanduru ah fandur fanduru amman ta'khuduna idza hadzal ilm maka perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu itu. Seperti Ibnu Umar mengatakan juga bahwa agamamu agamamu, dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa Bahwa itu adalah darah dagingmu. Fandur amman ta'khud. Khud anil ladina istaqamu wa la ta'khud anil ladina malu. Ambillah dari orang istiqomah dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang dalam akidah dan seterusnya. Karena ini semuanya berkaitan dengan kita dan kita nanti bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di sini nah, nah. kesimpulannya. Taib. Demikian ikhwatal Islam akhir dari kajian kita dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus buah karya eh, Syekh Dr. Ahmad Farid bersama Al Ustaz Mahfud Al Sihafizullah. Semoga kita bisa mengambil faidah dan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan.